Wa Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu hadis ke-519 Qala beliau berkata, "Ba'athana Rasulullah, Rasulullah pernah mengutus kami dalam sebuah peperangan. Wa ammara alaina Aba Ubaidah radhiyallahu taala anhu dan menjadi pemimpin di antara kami Aba Ubaidah." Ini adab. Kalau Anda bepergian hendaknya harus Anda tunjuk siapa yang memimpin. Harus ada imam. Kalau Anda bepergian Minimal tiga orang sebisa mungkin ya. Supaya salah satunya menjadi imam. Jadi jadi jangan biasa pergi sendirian. Tapi kalau negeri aman itu pendidikan dari Nabi SAW seperti itu. Kalau berdua, kalau bertiga, kalau berduaan kan nah, kenapa kok berduaan tidak? Kalau berduaan itu sampai waktu Habib Salim Syatiri cerita gini. Kan ya, gimana ya Habib, kenapa kok seperti itu? Iya, kalau bertiga itu aman. Kalau satu mati, satu ngerawat jenazahnya, satu ngabarin. <laughs> Kalau berdua, mati satu, bingung nguburin, nggak ada yang ngabarin. Jadi minimal tiga orang. Artinya memang itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hendaknya minimal bertiga. Kemudian jika saling membantu, hendaknya diangkat salah satu dari mereka adalah siapa? Imam, pemimpin. Supaya tidak ribut beli belinya belok jalan mana, rumah makan mana, dan sebagainya. Harus ada pemimpin supaya tidak ada khilaf nanti. Dan inilah dilakukan Nabi Ammaru alaina menjadikan memimpin amir di antara kami adalah Sayyidina Abu Ubaidah. Natalaqa Iran untuk mencegat kafilah onta yang membawa barang makanan yang dulu pernah juga menjarah kaum muslimin akhirnya ingin mengambil lagi balasan. Jadi kaum kaum kafir Quraisy waktu itu menjarah kekayaan kaum muslimin maka saat itulah Nabi memerintahkan untuk mencegat. Mencegat rombongan-rombongan mereka. Li Jadi air itu adalah onta dengan bahan makanan di atasnya miliknya orang kafir Quraisy. Wazawatna jiraban min tamrin lam yajid lana Dan dalam bepergian itu kami membawa bahan makanan yang kami letakkan di jirab. Jirab itu adalah wadah yang dari kulit. Di situ kami beri korma, isinya korma. Fakana Abu Ubaidah yu'tina tamratan tamratan. Sayyidina Abu Ubaidah memberikan. Dalam riwayat lain tidak memberikan satu korma. Mula-mula diberikan dengan wajar. Sampai perut kenyang. Ternyata belum beres juga urusannya itu. Sampai kormanya habis. Sampai yang terakhir setiap hari dikasih satu. Satu korma. Sehari suruh makan satu korma. Jatahnya satu, satu, satu. Waktu itu 300 orang lebih. Satu, satu. Fakila, kaifa kuntum tasna'una biha? Yang bercerita tadi Jabir bin Abdul ditanya, yang satu korma untuk sarapan pagi, makan siang, makan malam, sehari makannya setor Gimana cara makanmu waktu itu?" Ini jawab namussuha kama ya musus somiyo Ya, kami isep-isep saja. Seperti anak kecil ngisep permen itu. Tsumma nashrabu 'alaiha minal ma'i, kemudian saya ambil air, Kemudian saya aduk dengan air, saya minum. Kenyang. Fatakfina yaumana ilal laili. Sehingga cukup di hari itu sampai malam. Wa kunna nadribu bi'isiyinal khabata. Dan kami kadang untuk menyempurnakan kelaparan untuk makan kami setelah kurma satu yang dicampur dengan air ada khobat itu satu pepohonan yang di situ ada daunnya untuk makanan ternak kami pukul-pukulkan uh, tongkat kami agar rontok dari dedaunan itu. Dari daun yang kering itulah yang kami makan. Tumnabulluhu bil ma'i, kemudian aku basahi dengan ma, nabulluhu bil ma'i, kami basahi dengan ma, fanakulu dan kemudian kami kami makan. Itu adalah keadaan bagaimana para sahabat Nabi menjalankan tugas Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah takut yang namanya lapar. Makanya anak-anak yang dapat tugas berjuang jangan mikir makan apa. Sudah zaman sekarang enggak susah. Enggak sampai kamu makan daun. nak. Enggak sampai kamu makan satu kurma insyaallah. nak. Makanya ini lemahnya juru dakwah ini adalah mikir makanan. Mikir cara hidupnya kayak apa. Sudah dicukup oleh Allah. InsyaAllah. Makanya para juru-juru dakwah jangan takut. pada santri-santri yang sudah lulusan pondok pesantren. Jangan mikir besok itu saya makan apa. Akan tapi berjuanglah. Nabi sudah memerintahkan kepadamu. Baldihu ani walau ayah. Sampaikan apa yang sudah kau pelajari. Berjuang ayo. Umat butuh cara sholat, cara wudhu dan seterusnya. Jangan sampai mondok bertahun-tahun tak tahunya balik ke rumahnya sendiri. nggak pernah keluar rumah. Tidak bermanfaat untuk umat. Sayang ilmumu. Ayo berjuang. Ayo berkembang. Kita bisa bareng-bareng ayo. Kita butuh kita masuk pelosok-pelosok. Pulau-pulau sana. Butuh mereka ustad-ustad. Yang bisa mengajari mereka baca Al-Quran. Belajar mereka ilmu wudhu, ilmu sholat dan seterusnya. Dan ini. Ini keadaan para sahabat Nabi di saat disuruh Nabi tidak peduli. Satu kurma diisep-isep. Qala wantalakna ala sahilil bahri. Kemudian kami melanjutkan perjalanan mengikuti pinggir pantai. Meniti pinggir pantai. Farufi lana ala sahil bahri kaihatil kathibid dakhmi. Kemudian ada yang meninggi, ada nongol, ada gundukan begitu. Seperti gundukan pasir, geluntung begitu. Gelun, ya, gundukan. Dari kejauhan apa itu kok tiba-tiba ada kayak gundukan pasir, kayak bukit kecil begitu. Dari kejauhan, belum mengah ada kejauhan apa itu. Fa'ataina, kami coba mendekati. Karena aneh, janggal itu. Sama di pinggir pantai kok tiba-tiba ada gundukan, kok ada batu menongol, ada tumpukan pasir begitu. Kok kalau kalau ada tumpukan pasir kok kenapa tidak bisa terbawa oleh oleh air, oleh pan, oleh ombak? Kami mendekat fa'iyadabatun Tak taunya di situ ada binatang. Tut'a al-ambar, namanya ambar. Binatang laut, ikan gede, ikan raksasa. Setelah kemudian, uh, ikan raksasa. Waqala Abu Ubaidah. kemudian Abu Ubaidah berkata, Maitatun bangkai. Ini bangkai. kala la. Jadi Ubaidah mengatakan bangkai, jangan dimakan, nggak boleh kita makan bangkai. Semakala kemudian, ada yang berkata di sana, nggak apa-apa. Bal nahnu kami ini Rasulul Rasulillah utusan Rasulullah. Fisabilillah di jalan Allah. Waqaturirtum. dan kalian sudah dalam keadaan darurat, nggak ada yang dimakan. Makan saja itu ikan gede yang mati itu. Fakulu makanlah. Fakomna alaihi syahra. Kemudian kami mau membuat perkemahan di sekitar ikan tersebut sampai satu bulan. Menikmati itu. Jadi makan di tempat tersebut dan kebetulan itu jalan yang diperintahkan untuk dilewati. Diperintahkan oleh Nabi untuk melewati tempat tersebut, makan di situ. Wadahnu mi'ah, kami 300 orang. Hatta seminna, sampai kami itu gemuk. Gemuk, sampai cukup kenyang, makan enak setiap hari makan ikan. Makan ikan gede gemuk. Walakat ra'aituna na'tarifu min waqbi'ainihi bil gilali duhna dan karena besarnya ikan itu dari matanya itu, itu akan menetes lemak-lemak. Kami wadai. Kami wadai. Wadak kok minhu. Al-fidara atau kadri thori. Sehingga diambil kad, apa, dipotong dari matanya tadi kemudian lobangnya Kemudian kami potong itu, motongnya gede-gede seperti potongan sapi, uh, kerbau. Jadi tidak tahu gedenya seperti apa itu. Jadi dipotong sekerbo sekerbo itu. Dikeluarin, dimakan bareng. Dipotong lagi segede kerbau, sahur ya, dimakan dan seterusnya. Walakot akhadha minna Abu Ubaidah 13 rajulan sampai Abu Ubaidah menyuruh 13 orang dari kami fa'aqadahum fi waqbi suruh masuk ke tempat matanya ikan tadi 13 orang masuk Nah ini gede banget. Wa'adhadhin'an kemudian dari sisa-sisa tulang rusuknya daripada ikan tersebut min adlaih dari tulang rusuknya diambil fa'aqamaha ditegakkan. Sumarahala rahala ba'irin kemudian paling gedenya onta dikasih pelananya kalau sapi nama kalau sirci kalau kalau kuda pelananya kemudian ada orang duduk di atasnya suruh Suruh berjalan, ternyata tidak bisa melampaui tingginya. Tulang rusuknya satu. deh tuh ikan gede. Maksudnya ini saya pengen cerita kalau ikan ini gede banget. Wamarra min tahtiha. Kemudian onta tadi berjalan di, di, di, di bawah tulang rusuknya ikan tadi. nggak nyondol nggak sampai nggak sampai kesentuh. Watazawadna min lahmihi Kemudian setelah itu kami potong-potong dagingnya, kami jadikan dendeng dendeng ikan ya namanya ikan asin gitu ya kalau dendeng daging namanya ya dendeng wasyaik itu adalah ikan yang dikeringkan jadi nama ikan ah asin kalau daging namanya dendeng kalau dendeng kalau daging yang dikeringkan namanya dendeng eh qadid kalau bahasa Arabnya qadid kalau bahasa Arabnya wasyaik ini adalah ikan yang dikeringkan ikan asin kayak begitu sudah. Falamma qadimna al-Madinah ta'ataina Rasulullah. Setelah datang ke Madinah, kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakarna dzalika lahu, kemudian kami ceritakan kepada Nabi, jangan-jangan kami salah. Kalau salah tinggal tobat saja, wong waktu itu memang betul-betul lapar. Faqala wariskun rizqun itu rizki yang Allah berikan kepadamu, buah dari kesabaranmu. Ini termasuk karomahnya para sahabat Nabi. Ini dikatakan keramatnya para sahabat Nabi dan karena keramah, karomat ini kemuliaan lihat. Dalam keadaan lapar, makanannya tinggal satu korma, ternyata Allah kirim ikan. Tidak tanggung-tanggung, ikannya segede itu. Dan dimakan sampai mereka kenyang, sampai gemuk mereka. Nabi berkata, Fahal ma'akum min lahmi syai'un. Apakah masih ada daging itu fatut imuna Kemudian kau berikan kepada kami. Dari inilah Nabi difahami oleh para ulama, Nabi menginginkan dari daging itu bukan karena kami Nabi tamak dengan urusan daging ikan itu, tidak. Karena ikan itu unik. Diberikan oleh Allah dalam keadaan butuh. Ini pasti kebaikan para sahabat Nabi SAW. Nabi minta. Jika ada, berikan kepadaku. Fa'arsalna ila Rasulullah minhu. Kemudian aku berikan kepada Rasulullah. Fa'akalhu. Kemudian Nabi makan dari daging tersebut. Yang bisa dipahami apa? Bangkainya ikan laut adalah halal. halal. Nabi tidak mengatakan kamu haram memakannya. Bahkan Nabi meminta sini. Pertama Nabi untuk mengatakan itu halal Nabi sampai minta dan Nabi makan Kemudian faedah yang kedua bisa dipahami adalah itu adalah barokah. Karena itu karomah. Dalam keadaan lapar Allah kirim ikan segede itu dan bisa dimakan sampai 30 hari. Nggak habis-habis, dibawa pulang masih ada sisanya, itu luar biasa. Makanya juru dakwah tidak usah takut. Kalau ada kekurangan sedikit, pasti Allah akan beri setelah itu. Jangan khawatir. Dan kemudian ridho Allah akan menyertaimu dengan kesabaranmu, Jangan menjadi ustadz yang tamak, juru dakwah yang tamak, bingung pakai kendaraan apa, makan apa, baju apa. Ini adalah problem para guru, juru-juru dakwah. Kalau begitu tidak usah jadi juru dakwah, balik saja mondok lagi, wahai anak-anakku semuanya. Baik, ini saja. Sanuh rawahu muslim, hadis diriwatkan oleh imam muslim. Adapun al-jarab dan seterusnya adalah makna yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan tentang makna-mananya. Al-jirabu wi'a tempat minjil din ma'ruf dari kulit yang sudah masyhur. Jadi tempat dari kulit namanya jirab jirob wa bikasril jim jirob wa jarob juga boleh wal kasr afsah dengan jirob jim dikasrahkan itu lebih fasih namusuha bi fathil mimi namusuha aku isep wal qabd haddu waraku sajarin ma'rufin al qabd adalah dedaunan dari pohon yang sudah ma'ruf di Arab sana takulhul ibilu yang biasa dimakan oleh onta wal kathibu at-tallu minar ramli kathib adalah gundukan daripada pasir Wal waqbu qatil wawi askanil qafi ba'daha ba'un muhadah wa wa naqratul ain adalah lubang matanya. Wal kilalu al jirar. Kilal adalah wadah. Wal fidaru bikasril fa'i wa fiddali al qita' potong. Rahalal rahalal ba'ira Maksudnya apa bitahfifil ha'i ay ja'ala ali rahla membuat di atas onta pelana untuk bisa dinaiki. Wal wasyaik bisyinil mu'jamati, wasyaik dengan shin yang bertitik Wal qaf dengan qaf asyaiq allahmul ladzi uqtuti liyuqaddad minhu daging yang dipotong-potong untuk dikeringkan wallahu a'lam ini adalah masalah makna saja yang bisa kita ambil faedah daripada hadis tersebut yang pertama adalah bagaimana cara tawakalnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat diperintahkan oleh Nabi enggak mikir bekal cukup atau tidak cukup karena mereka punya Allah dan ternyata Allah cukupi dalam keadaan min khairiyah layah tasid dengan ketakwaan tawakal kepada Allah aku Allah beri sehingga diberi ikan semacam itu dan setelah itu Allah beri kemenangan dan ini adalah yang harus dijadikan sandaran atau apa ibrah pelajaran bagi kita yang berjuang di jalan Allah jangan khawatir selagi kita benar dengan Allah Allah akan berikan pertolongan dengan cara yang tidak pernah kita duga-duga wallahu a'lam bissawab